Jazakallah khair Ustaz atas nasihatnya kepada kita terkait fikih kontemporer seputar puasa yang insya Allah pasti hadirin rahimakumullah memiliki banyak sekali permasalahan yang ingin ditanyakan terkait hal tersebut. Buktinya sudah terlalu banyak Ustaz lembar pertanyaan yang ada yang kemungkinan besar juga tidak bisa kita selesaikan. Namun untuk kesempatan berikutnya dalam diskusi panel ini kita akan persilahkan kepada setiap asatis untuk menjawab e, dua soal dua soal sesuai dengan mungkin urutan tadi penyampaian materi. Namun kami mohon keriduannya dikarenakan Al Ustaz Firanda Andirja Hafizahullah memiliki keperluan yang penting. Kami dahulukan beliau untuk menjawab pertanyaan yang ada pada beliau selama kurang lebih 15 menit. Kepada Alustad Ustaz Firanda Andirja Hafizahullah kami persilahkan. Soalnya tafadhol Mas. Bismillahirrahmanirrahim. E, banyak pertanyaan yang masuk ya terhadap para asatidah seluruhnya dan saya rasa para asatidah juga tidak mampu untuk menjawab semuanya karena keterbatasan waktu. Oleh karena kita memilih saya memilih pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudah saja. Yang susah nanti ustaz-ustaz yang lain. <laughs> Eh, disebutkan bahwa pada bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, tapi kenapa masih ada manusia-manusia yang berbuat maksiat pada bulan Ramadan? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? E, maksiat disebabkan dari faktor internal dan eksternal. Internal nafsun ammaratun bisu. Jiwa yang mendorong kepada perbuatan buruk. Jiwa juga punya syahwat. Dan faktor eksternal dari gangguan syaitan. Ramadan berbicara tentang faktor eksternal yaitu syaitan yang dibelenggu. Para ulama ada beberapa pendapat tentang masalah syaitan yang dibelenggu. Ada yang mengatakan syaitan keseluruhan, sufidati syayatin, syaitan-syaitan secara keseluruhan. Ada yang mengatakan maradatul jin, yang dibelenggu hanyalah gembong-gembongnya. Setan-setan kroconya masih berkeliaran. Sehingga tetap bisa menggoda. E, ada juga yang mengatakan meskipun seluruhnya dibelenggu, belenggu itu bukan berarti tidak bisa menghalangi mereka bertindak. Sebagaimana manusia dibelenggu, dia dibelenggu hanya membatasi gerak-geriknya. Orang dibelenggu kan tangannya bisa gerak, cuma nggak bisa gerak sepuasnya. Mulutnya bisa ngomong namun tidak bisa sepuasnya. Demikian juga maksud dibelenggu artinya terhalangi untuk bisa bergerak dengan leluasa. Taruhlah semua setan libur pada bulan Ramadan. Toh manusia juga tetap bisa melakukan kejahatan atau kemaksiatan karena sebagian manusia sudah berguru sama setan 11 bulan. Waktu setannya libur, dia bisa berjalan sendiri. Atau ke, tadi saya katakan ada sebab yang lain, ada syahwat. Nafsu juga punya si, si, si apa sisi internal yang bisa mendorong orang melakukan kemaksiatan. Namun kenyataan yang kita lihat memang maksiat berkurang di bulan apa? Ramadhan. Tadi karena sudah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang bekerja sehingga tidak bisa itikaf full 10 hari kiat-kiat mencapai Lailatul Qadar? Eh, itikaf ya, kalau bisa 10 hari maka itu yang afdal. Kalau tidak bisa maka beberapa hari seorang berusaha untuk itikaf ini sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kalau tidak bisa misalnya siang hari dia tidak bisa etikaf karena kerja harus mencari nafkah, maka, maka boleh etikaf di malam hari. Dia masuk sebelum maghrib dan dia keluar setelah subuh. Sebagaimana hadis uh, Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Ya kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa laylatan fil masjid haram. Saya dulu pernah bernadar untuk etikaf satu malam di masjid haram. Tatkala di jahiliyah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aufi bin Adrik. Maka Eh, penuhilah nazarmu. Oleh karenanya ada khilaf di antara para ulama ada pendapat yang terpilih bahwasanya minimal iktikaf itu satu malam atau satu siang. Minimal iktikaf satu malam atau satu satu siang. Dan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tidak harus iktikaf. Tidak harus iktikaf. Seorang mungkin di perjalanan, mungkin lagi mudik, maka dia juga berusaha berzikir di jalan, mendengarkan pengajian, membaca Al-Qur'an di jalan, ya, isi hari-hari atau waktu-waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala sementara dia sambil menyetir mobil dengan berharap dan jangan lupa untuk sering baca doa dan minta ampunan Allahumma inna innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni Ustaz bagaimana sebaiknya kalau sedang makan sahur tiba-tiba terdengar azan berkumandang apakah kita teruskan makan sahur atau berhenti makannya Dalam hal makan sahur ada uh, dua kelompok yang ekstrim yang pertama yang ekstrim dalam segera apa namanya e, berhenti sahur sebelum waktunya. Itu ada istilah imsak yang kita sering dengar. Ini salah ya. Kita tahu bahwasanya imsak berarti menghalang, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Allah membolehkan untuk makan dan minum sampai terbit fajar sampai azan subuh sementara imsak mengharamkan. Oleh karenanya imsak adalah perkara yang e, bid'ah mungkar dan e, kalau kita mendengar ada peringatan imsak, imsak bukan artinya kita paham itu berarti suruh berhati-hati ya. Karena terkadang mereka mengatakan imsak 10 menit sebelum azan subuh. Padahal 10 menit itu lumayan, bisa dua piring. Dan juga bisa bisa beraktivitas sama istri juga cukup 10 menit. <laughs> Oleh karenanya itu waktu yang tidak boleh mereka mengharamkan itu. Haram, tidak boleh. Itu halal, jangan diharamkan. <laughs> Ini yang pertama, yang ekstrim ini. Ekstrim yang kedua, ya orang yang salah paham. Ya. Setelah azan berkumandang, dia santai saja. Masih makan terus, mengatakan bu tolong goreng telurnya bu telur asinya tolong dipotong kerupuknya mana jadi seakan-akan tidak ada azan memang eh, memang benar ada riwayat dari sebagian salaf yang mereka meskipun dikumandangkan azan mungkin masih makan masih biasa kita katakan bahwasanya sebagian salaf itu bukan dalil ya ada sebagian salaf istihad dari sebagian salaf kita punya dalil yang qat'i dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wakulu wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar makanlah dan minumlah kalian sampai terbit fajar sampai azan subuh. Artinya apa kalau sudah azan subuh harus berhenti? Ini ayat dalam Al-Qur'an. Datang rukhsah seperti hadis-hadis yang disebutkan sebagian ikhwah, "Idza sami'a ahadukum nida fal wal ina fi yadi ahadihi wal ya wal ya- ina fi yadihi fala yadhu hatta yaqdi hajatahu." Jika salah seorang dari kalian mendengar azan sementara gelas masih di tangannya maka dia minum. Ini rukhsah keringanan dan dia bukan azimah. Hukum asalnya tidak boleh seorang makan dan minum kalau sudah azan subuh datang rukhsah minum. Oleh kerana kalau kita sudah lagi makan, mendengar azan maka selesaikan dengan apa? Dengan minum. Jangan tambah lagi, jangan tambah lagi. Ini eh, apa seakan-akan azan tersebut eh, tidak ada. Yang menakjubkan saya sering menyampaikan tentang kisah ada kisah di pondok pondok salaf ya. Tatkala mau mengumandangkan azan, ustaznya lagi makan. Maka muridnya bilang, "Ustaz, saya azan." "Oh, jangan dulu, jangan dulu." <laughs> Jangan dulu katanya. Sudah kenyang azan-azan. Eh, Jadi subhanallah. Seakan-akan Allah mengatakan makan dan minumlah kalian sampai ustaz kenyang. Kalau ustaz belum Jadi kalau sudah azan hentikan segera dengan minum selesaikan apa namanya puasa antum siapa siapa suruh bangun terlambat. Salat tarawih yang 11 rakaat ustaz dikerjakan setiap 4 rakaat salam atau 4 4 3 atau 2 2 3. 4 4 3 atau 2 3. Eh, memang benar diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbagai model dalam solat malam. Di antaranya Rasulullah SAW pernah sebagaimana hadis Aisyah metodenya empat empat tiga. Ya, ada juga diriwayatkan dua dua dua dan seterusnya. Ada diriwayatkan Rasulullah SAW lima rakaat langsung satu salam. Rasulullah SAW juga diriwayatkan tujuh rakaat langsung satu salam. Rasulullah SAW juga diriwayatkan sembilan rakaat langsung satu satu salam, sembilan rakaat satu salam. Namun ini semua sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini kondisi Nabi SAW salat sendirian bukan sebagai imam. Bukan sebagai imam. Oleh karenanya seorang tatkala salat sendirian, dia ingin menghidupkan sunnah Nabi, ingin salat langsung sembilan rakaat satu salam, rakaat ke-8 tasyahud awal, rakaat ke-9 tasyahud tani, maka diperbolehkan. Dia hidupkan sunnah Nabi SAW. Namun ingat, jangan dia praktekkan tatkala dia sebagai imam. Makmum di belakang ada yang sakit, ada yang bayangkan, ada makmum yang tahan kentut, rakaat kedua dia bertahan sampai rakaat ke-8 sudah ternyata mendesak terdesak akhirnya keluar ngamuk dia sama imam kurang ajar 8 rakaat saya bertahan <laughs> oleh karena kita katakan uh, metode 443 itu diriwayatkan Nabi sholat sendiri namun hukumnya boleh hukumnya boleh seorang sholat 443 karena diriwayatkan Nabi SAW namun tidak dikatakan afdal karena afdalnya adalah apa yang disampaikan Nabi kepada sahabat tatkala sahabat bertanya ya Rasulullah kaifa sholatul lail bagaimana sholat malam kata Nabi masna-masna solat malam dua rakaat dua rakaat itu lebih ringan bagi bagi mak makmum lebih ringan bagi makmum. Namun kalau ada yang praktekkan empat empat tiga atau itu masalah khilafiyah pendapat mazhab Hanafi maka tidak jadi masalah. Namun jangan diyakini itu afdol karena pendalilannya tidak pas pendalilan tersebut tatkala Nabi solat sendiri bukan sebagai imam. Pertanyaan berikutnya di antara sunnah-sunnah bulan Ramadan yaitu bersahur, membaca Al-Quran solat malam, bersedekah, memberi makan untuk berbuka bagi yang berpuasa. Apakah menyiapkan kue-kue lebaran termasuk sunnah? <laughs> Ini masalah tradisi dalam rangka dia sunnah bukan sunnah sunnah secara spesial tentang Ramadan tidak dia sunnah dari bab ikramu duyuf memuliakan tamu karena kalau bulan Lebaran ada yang apa berziarah, ada ada keluarga yang datang. Ini dari bab silaturahmi. Masa saudara datang tidak dikasih kue, suruh bawa kue sendiri kan itu enggak anu. Ya. Kalau kita di, di Irian sana subhanallah, kebiasaan orang-orang kafir pun datang. Jadi kalau kita ramah, kita lebaran orang-orang kafir datang, datang masuk ke rumah mereka bawa plastik. Jadi mereka ambil kue, ambil ya silakan silakan. Kita muliakan tamu meskipun orang kafir datang bulan pada waktu lebaran. Mereka tahu karena kue banyak. Sehingga mereka datang bawa apa? Plastik. Dan Alhamdulillah kaum muslimin berlapang dada meskipun diambil kuenya. Ustadz, kapankah doa berbuka puasa dibaca? Apakah sebelum makan atau sesudah berbuka? Allah alam bisa. Para mengatakan hadis tadi ya, Abdullah bin Amr bin Al-As walis saim inda fitrihi dan orang yang berpuasa tatkala sedang berbuka inda ini tat, apa tatkala berbuka bisa maksudnya sebelum berbuka menjelang berbuka atau setelah berbuka. Alhamdulillah menjelang berbuka antum bisa berdoa dan setelah berbuka juga antara azan dan iqamat doa yang tidak ditolak. Ter terlebih lagi antum baru saja berbuka bersyukur kepada Allah maka berdoa kepada Allah mudah-mudahan diterima sebelum ataupun se sesudah. Allah alam bisawab. Ustaz, pekerjaan anak sehari-hari sehari adalah berjualan makanan insyaAllah di Ramadan ini. Anak merencanakan untuk membuka kedai kami ba'da asar dengan menyediakan makanan-makanan untuk berbuka puasa. Berdosakah anak menjual makanan di saat itu Ustaz? Mohon nasihatnya. Ini nanti Ustaz Arif insyaAllah. Apakah orang yang merokok terhalang semua doanya? Jawabannya tentunya tidak. ya. Kalau setiap pelaku maksiat doanya semua tertolak, maka kita tidak ada doanya yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing seorang terkadang bermaksiat, dia berdoa tapi seorang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti maksud saya bilang orang merokok doanya bisa diterima. Artinya merokok saja enggak. Ya tetap berusaha untuk berhenti dan tetap berdoa di antara doa yang dikabulkan. Ya Allah mudahkan mudahkan saya berhenti merokok. Coba doa itu ya mudah-mudahan dikabulkan. Ustaz, sebagian besar umat Islam menganggap tanggal 17 Ramadhan sebagai turunnya Al-Quran. Apakah benar seperti itu? Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadhan. Bahkan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan dalam di Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar. Fi Lailatul Mubarakah. Di malam penuh berkah. Dan kita tahu 17 Ramadhan belum Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam 21 sampai malam 30. Oleh kerana sebagian ulama setelah menghitung-hitung dia mengatakan tatkala terjadi uh, eh, malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad di Gua Hira tanggal 21 malam 21 Ramadan. Ada perpendapat demikian. Intinya semua tidak ada dalilnya. Oleh karenanya uh, yang menyatakan 17 Ramadan kita tuntut untuk datangkan dalil yang yang yang benar. Dan seandainya pun seandainya pun turunnya tanggal 17 Ramadan, maka tidak perlu kita merayakan hari nuzulul Quran. Karena kita tahu bahwasanya perayaan yang ada di umat Islam cuma dua itu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan dua perayaan tersebut memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh perayaan-perayaan yang lain. Kedua perayaan tersebut diawali dengan ibadah yang luar biasa. Idul Fitri diawali dengan puasa Ramadan sebulan sehingga seorang berbahagia merasa menang tatkala di Idul Fitri. Idul Adha diawali dengan mabit di Mina, kemudian uh, apa namanya wukuf di padang Arafah, berdoa kepada Allah, kemudian akhirnya bertahalul pada tanggal 10 Zulhijjah melaksanakan Idul Adha. Jadi dimulai dengan ibadah yang agung, ibadah haji. Kemudian ibadah tersebut dibuka juga dengan ibadah yang agung. Hari bersenang-senang tetapi dibuka dengan solat solat id. Di pagi hari solat id baru kemudian melaksanakan perayaan. Ya. Oleh kerana hari Jumat pun demikian. Hari Jumat adalah hari raya. Pekan pekanan tiap tiap pekan bagi kaum muslimin itu pun diisi dengan solat Jumat. Berbeda dengan perayaan-perayaan yang lain seakan-akan yang jauh dari dari syariat Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar bersenang-senang. Oleh kerana tatkala Nabi SAW mendatangi kota Madinah, ada dua hari yang sering kaum Ansar melakukan perayaan pada hari tersebut. Tradisi, itulah tradisi, bukan perayaan jahiliyah, bukan perasaan dalam bukan perayaan dalam rangka untuk menyembah berhala tidak, tapi dua hari mereka bisa berma, biasa bermain-main pada hari tersebut. Nabi tegur, dan Nabi mengatakan qad abdalakumullah apa namanya dengan suatu Allah telah menggantikan hari dua hari tersebut dengan khairan min huma dengan hari hari yang lebih baik daripada keduanya itu Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh kerana para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita harus merayakan hari-hari, maka terlalu banyak hari-hari yang akan kita rayakan. Hari nuzulul Quran, hari Isra Mi'raj, hari perang Badar, hari perang Uhud, hari perang Hunain, hari perang Khandaq, hari Fatu Makkah ini baru hari-hari perayaan. Belum lagi hari kematian, hari kelahiran. Hari kelahiran, hari kelahiran Nabi. Hari kelahiran Abu Bakar. Hari kelahiran Umar. Hari kelahiran Uthman. Hari kelahiran Ari. Hari kelahiran Ustaz Arifin. Hari kelahiran Umar. Belum kita merayakan hari kematian. Banyak lagi. Hari kematian Husain sebagaimana orang Syiah kemudian memukulkan tubuh-tubuh mereka dengan pedang-pedang. Kenapa dipukul? Kata mereka biar kami merasakan pedihnya, kepedihan Hussein radhiyallahu taala anhu tatkala disayat tubuhnya. Kita bilang kalau gitu Hasan juga meninggal di racun. Kalau gitu minum racun tatkala biar merasakan bagaimana pedihnya racun tatkala masuk di tubuh Hasan. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga dibunuh lebih kejam, ditikam juga sama. Artinya banyak kematian yang mau kita rayakan. Hari kematian hari kematian Nabi, hari hari kematian Nabi lebih menyedihkan daripada kematian Hussein. lebih berpengaruh pada kehidupan daripada Husain. Terlalu banyak yang mau kita rayakan hari ke hari kematian Khadijah, hari kematian putra Nabi, hari terlalu banyak yang mau kita rayakan. Belum lagi hari-hari yang lain, hari ibu, hari bapak, hari kakek, hari nenek, hari istri, hari poligami, hari banyak sekali. Demikianlah para hadirin rahmatillah subhanahu mohon maaf ya ini banyak sekali pertanyaan saya bisa jawab. Oh ya nanti antum ingatkan. Ini ada ada peringatan dari apa? Dari panitia di makalah anak di nomor 6 ada sunnah Nabi segera berbuka jika telah terbit matahari. Ini salah terbitnya diganti dengan apa? Terbenam. Ya. Ini saja wallahu taala bisa. Selanjutnya saya kembalikan kepada para asatidzah al-kiram. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, dan pesan panitia dari panitia Istiqlal jangan lupa setelah ini menghadiri kajian Syekh Ali Hasan hafizahullahu taala. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Filandan Dirja Hafizahullah yang uh, memang beliau memiliki jadwal yang cukup padat untuk hari ini. Mohon kerelaannya beliau uh, lebih dahulu meninggalkan tempat kajian ini. Untuk selanjutnya kita akan kembali pada sesi tanya jawab diskusi ini. Dan sekali lagi kami akan minta kepada para asatis untuk menjawab pada dua pertanyaan. Dimulai nanti dari Ustaz Syafiq Riza Basalamah, kemudian Ustaz Fahrudin, kemudian lanjut kembali sesuai dengan urutan yang tadi kita telah laksanakan dalam penyampaian materi, yaitu Ustaz Azhar, kemudian juga Ustaz Arifin Badri Hafidhullah. Untuk selanjutnya kepada Ustaz Safiq Riza Basalamah, Falyatafaddal. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saya benar-benar menikmati semua penyampaian-penyampaian yang dilakukan oleh para ustaz Saya banyak dapat faedah dari ustaz-ustaz semuanya. Dan saya berharap kalau bisa duduk seperti antum di sana lebih enak menurut saya daripada dulu Masya Allah, nikmat banget berkumpul dengan ustaz-ustaz. Semoga Allah memberikan berkah kepada semuanya. Kalau sekarang saya disuruh jawab, pertama saya nggak mau. Karena sekarang saya bisa minta tolong kepada komandan saya Ustaz Arifin untuk jawab duluan. Karena beliau tuh komandan saya, Mas. Silahkan, Robert. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Eh, apa yang dilakukan Ustaz Syafiq itu namanya melarikan diri dari tanggung jawab. Ini nanti ada urusan pribadi saya dengan dia. Ini kan tugas dia tidak dilaksanakan, diserahkan kepada ketuanya. Baik, ada satu pertanyaan yang sangat bagus. Kalau boleh dikata nih mungkin pertanyaan yang paling bagus yang sampai ke saya Pertanyaannya eh, intinya karena cukup panjang saya sampaikan saja kenapa pada bulan Ramadan produktivitas umat Islam turun sehingga umat Islam tidak produktif. Kemudian etos kerjanya juga turun, semangat kerjanya turun, semuanya sempat turun kecuali penghasilannya karena ada THR nambah. Sehingga ada tuduhan Islam ini enae sendiri. Kerjanya ndak karuan, masuknya ditunda, pulangnya lebih cepat, masih minta THR. Nah ini sangat beralasan. Dan sudah sepatutnya kita mengakui ini adalah kemunduran umat Islam. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam silahkan pelajari kembali sejarah sirah Shallallahu Alaihi Wasallam perang Badar terjadi kapan di bulan Ramadan Fathu Mekah kapan terjadi di bulan Ramadan perang Hittin Qadisiyah perang-perang besar dalam Islam terjadi di bulan Ramadan dan bulan Ramadan seharusnya seperti yang Allah tegaskan, la'allakum tatakun. Kalau dengan berpuasa kalian pasti ber, bertakwa, seharusnya aktivitas, produktivitas, amal, ibadah umat Islam itu meningkat, bukan malah berkurang. Nah ini menjadi tantangan kita tersendiri. Tantangan bagi kita bagaimanakah kita membalikkan kondisi. Kembali kepada Bagaimana dahulu para ulama, para salafun saleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berpuasa. Apa yang terjadi di, di apa yang digambarkan dalam pertanyaan ini menggambarkan puasa umat Islam zaman sekarang dan terlebih khusus puasa kita masih mirip dengan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Rubba sa'imin laisa lahu min min siyami laisa lahu had min siyami illa al-ju' wal 'atash. Bisa jadi barangkali orang berpuasa itu hanya mendapatkan rasa haus dan rasa lapar dari puasanya. Pahala tidak, iman takwanya tidak berkurang. Karena itu tadi saya ingat pertanyaan yang juga sangat bagus di bulan Ramadan atau mungkin ini pernyataan dari Ustadz Syafiq, eh, Ustadz eh, Firanda. Bagaimana di bulan Ramadan kok masih banyak yang berbuat dosa Tadi dalam hadis yang dibacakan Ustaz Firanda dinyatakan uh, bahwa setan itu di bulan Ramadan dibelenggu. Tapi tahukah kita, sadarkah kita bahwa setan itu ada dua jenis? Setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia. Minal jinnati wan nas. Nah, sekarang yang jadi masalah, ketika setan dari bangsa jin dibelenggu, namun sayangnya setan dari bangsa manusia tidak, makanya masih malang melintang. Karena itu kalau di bulan Ramadan masih merasa berhasrat, bersemangat, masih tergoda untuk berbuat maksiat, jangan-jangan wallahu alam. Lanjutkan sendiri. Ada pertanyaan lain selanjutnya, bagaimana hukumnya bila kita sedang berpuasa di pagi hari, kita melakukan hubungan suami istri tapi baru tahu kalau itu ada dendanya. Baru tahu kalau ada apa? Ada dendanya, berarti tahu kalau itu haram. Tahu kalau itu haram dan kalau itu tahu itu terlarang. Maka ya dinikmati membayar kafarat memerdekakan budak, Kalau tidak menyembelih onta. Tidak punya onta, sapi. Berapa harga sapi Pak sekarang? 12 juta. Ya, silahkan 12 juta disembelih bagi-bagi dagingnya kepada umat Islam. Kalau tidak bisa, puasa dua bulan berturut-turut. Resiko sendiri. Kalau puasa dua bulan tidak bisa, Ustaz. Sebulan saja bobol. Apa yang dilakukan? Memberi makan 60 orang miskin. Masing-masing diberi makan hingga kenyang. Ini kafaratnya. Allah Ta'ala alam. Tes, tes. Bukan tes ini, tes ini. Bismillah. Para ulama dahulu kalau ada pertanyaan saling melempar. Jadi Ustaz Taufik melempar apa beliau melemparnya karena tawadhu'nya. Sebetulnya kalau semuanya diserahkan ke beliau bisa. Ya. Maka gimana saya serahkan sekarang? <laughs> ya, baik. <clears throat> Ini ada banyak pertanyaan. Pertama, ya bisakah puasa syawal langsung setelah ramadan baik <clears throat> ahibati rahimakumullah eh, datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis dalam sahih muslim kata Rasulullah man sama ramadhan <clears throat> barang biasa barang siapa yang puasa di bulan ramadhan summa at atba'u sittan syawal kemudian dia ikutkan setelahnya enam hari di bulan syawal Karena kasiyamid dahar, maka dia seperti puasa setahun penuh. Terus pertanyaan di sini jelas, ya, sunnahnya jelas. Yaitu sunnahnya ya puasa syawal 6 hari. Dan keutamaannya setahun penuh, Masya Allah. Ya. Kemudian apakah langsung atau diakhirkan ataukah atau juga harus berturut-turut atau tidak saya bacakan fatwa Imam An-Nawawi dalam syarah sahih Muslim. Kata beliau, qala ashabuna Ya kata Imam Nawawi, sahabat-sahabat kami berkata, wal afdal. Yang paling utama antusama sittah mutawaliyah. Ya, yaitu uh, dilakukan puasa berturut-turut dan setelah Ramadan. Tapi ini terserah dengan syarat. Ya sudah tidak punya hutang. Ya kalau sudah masih punya hutang berarti sudah selesai belum Ramadannya? Hah? Masih punya hutang, sakit atau haid. Selesai belum? Belum. Ya maka harus setelah bayar hutang. Baik. Maka utamanya langsung, langsung dan berturut-turut. Subhanallah. Dan itu pun juga mungkin masih semangat ya berpuasa. Baik. Uh, <clears throat> akibat yaumil fitri seusai hari Idul Fitri. Fa in kalau dia pisahkan au akharaha an awal Syawal atau diakhirkan dari hari-hari awal di bulan Syawal, ya hasad lahu fadilatul mutaba'ah. Maka tidak terkurangi dari dia ya yaitu keutamaan mengikuti saum di bulan Syawal setelah Ramadan. Nah, maka Jawabannya masih dan ini pendapat yang sahih ya menyelisih Imam Malik. Ya Imam Malik mengatakan harus langsung dan berturut-turut. Namun Allah alam jumhur termasuk Imam Nawawi di sini boleh ya berturut-turut. Nah. Yang kedua tentang kultum. Ya, sini saya balik dulu pertanyaannya. Di Mekah Madinah ada kultum tidak? Repot di Madinah kalau Mekah kultum. Hah? Yang kultum orang Sunda apa orang Jawa? <laughs> ya dengan aktif kembali otomatis kalau tadi gula kadar gula darahnya akan normal kembali jadi kalau ditanya tadi bagaimana dianjurkan untuk berpuasa tapi kadang-kadang penyakit ini ada komplikasinya. Jadi kalau itu ada komplikasinya, sebagaimana Allah katakan la yukallifumullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak dibebani. Kalau tidak mampu, tidak Allah paksakan itu. Jadi artinya jalanin, terutama untuk orang mah. Orang yang berpecakit mah itu, mah itu ada dua jenis. Mah yang terjadi karena asam lambung, atau mah yang terjadi karena ada luka di lambung. Pada saat dia mahnya itu karena adanya peningkatan asam lambung, justru dengan puasa dia baik. Kenapa? dengan dia lebih tenang, dengan dia lebih tidak istilahnya stres, kemudian lebih ya ibadahnya jadi lebih enak, lebih tidak gelisah. Ada suatu hormon tadi kita cerita dengan hormon kortisol yang mana itu selalu merangsang produksi asam lambung. Pada saat dia berpuasa, pola hidupnya teratur, pola makannya teratur, tingkat stresnya juga bisa terkendali, otomatis hormon kortisolnya jadi tidak meledak-meledak. Otomatis asam lambungnya jadi tidak meledak-meledak juga. Untuk orang yang asam lambungnya tinggi, itu justru baik berpuasa. Makanya untuk sehari-hari pun kita yang ada mah dianjurkan untuk makan tidak boleh berlebihan sehingga tidak usah penuh-penuh karena pada saat kita penuh makan asam lambung jadi akan lebih banyak. Jadi justru akan menambah beban bagi lambungnya. Jadi kalau ditanya kondisi asam lambung yang mahnya karena itu sangat baik. Nah, yang penting bagi kita adalah bagaimana ada pertanyaan lain lagi tentang bagaimana berbuka yang baik. Sebagaimana Rasulullah katakan bahwa makanlah hanya sekedar untuk menegakkan punggungnya. Di mana kita harus mengisi sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Kita ini kan kalau udah iftar itu tarawehnya pun lupa karena udah kekenyangan. Padahal sepertiga saja sudah cukup. Jenis apa yang paling baik untuk berbuka? Karena di situ adalah perutnya kosong yang kita anjurkan namanya kompleks karbohidrat. Jadi kompleks karbohidrat itu jauh lebih baik. Yang mana itu? Saya selalu mengatakan kompleks karbohidrat yang baik itu adalah yang alami. Yang mana itu? Yang diciptakan oleh Allah. Jadi apa? Kalau kita lihat, katanya ada kurma dan segala macam, intinya buah. Tapi tidak dalam arti yang diciptakan oleh manusia. Tepung itu ciptaan siapa? Ciptaan manusia. Gandumnya ciptaan Allah. Tapi pada saat dia diolah, direkayasa, dibleaching dan segala macam, sudah jadi ciptaan. Itulah yang kita makan kue, jala, atau roti lah dan segala macam. Sepanjang itu ciptaan Allah pasti baik. Jadi makanlah buah. Kenapa buah? Karena dia mengandung kompleks karbohidrat yang mana kompleks karbohidrat itu disebut sebagai slow releasing energy, melepas energi secara bertahap. Sehingga kalau kita makan buah, kita nggak langsung matanya itu lima watt. Kalau kita makan nasi, kita makan roti, kita makan manis-manis lah. Apa yang terjadi? Badan pun jadi lemes, ngantuk, semuanya males, enaknya tidur. Jadi gimana? Ya, berbukalah dengan buah-buahan, itu pun jangan terlalu banyak, sekedar untuk membatalkan. Dah, sholat, taraweh, nanti pulang baru makan. Karena seperti tadi Ustaz Safik sudah mengatakan manusia itu tidak pernah mengisi suatu wadah seburuk ia mengisi perutnya. Perut kita ini tong sampah. Makanya dengan disuruh kita berpuasa itulah yang baik. Jadi bagaimana nah, juga dengan ibu hamil? Ada pertanyaan, ibu hamil gimana? Secara medis boleh, tapi tidak dianjurkan tiga bulan pertama. Karena di situ janin lagi masa pembentukan. Jadi pada saat itu dibutuhkan nutrisi untuk janinnya. Pada saat kita berpuasa itu takutnya nanti akan menimbulkan gangguan terhadap pembentukan janinnya. Jadi tiga bulan pertama, tapi kalau setelah itu mampu silakan. Tapi kembali Allah tidak membabiani kita untuk memaksakannya. Mungkin itu dulu, Abu Lukman. Terima kasih. <clears throat> ada sedikit nyambung tadi Ustadz Syafiq masalah zakat fitri dan juga idul fitri ini eh, memang pendapat yang benar adalah fitri itu diambil dari kata fatara yuftiru atau yaftiru atau yafturu fatara yafturu yaitu makan jadi sampai pun zakat fitri, zakat itu tujuannya adalah untuk memberi makan lil masakin, memberi makan kepada orang-orang miskin dan ditunaikan kapan? Setelah kita berbuka puasa pada hari terakhir dari bulan Ramadan. Baik, ada dua lagi, ada satu lagi yang ingin saya berikan catatan bahwa pembodohan itu pembodohan terhadap umat Islam itu telah terjadi secara masif sejak zaman dahulu. Kita bilang dan berkata bulan, tapi ngitungnya dengan matahari. Menghitung bulan Januari, padahal ngitungnya dengan pergerakan matahari. Harusnya matahari Januari, matahari Februari. Kalau Islam, umat Islam jujur. Namanya bulan. Ya, makanya perhitungannya dengan pergerakan bulan. Makanya jangan terus dibodohi sama penjajah. Ini adalah efek dari penjajah. Dulu umat Islam di negeri kita menggunakan bulan Hijriah. Sehingga bulan betul-betul bulan bukan bulan palsu. Baik, ada satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang kritis katanya bagaimana dengan wanita yang berpuasa dan mengerjakan amal soleh lainnya tetapi wanita itu belum menutup aurat dan berhijab. Apakah ada pahalanya? Saya juga berhak untuk bertanya di balik. Bagaimana yang sudah menutup auratnya kok juga berbuat dosa? Apa ada pahalanya kalau menutup aurat? Ini egois. Menang sendiri merasa dirinya suci. Ini tidak boleh. Siapapun dari umat Islam yang berbuat baik, insya Allah dapat pahala. Siapapun yang berbuat dosa akan mendapatkan dosa. Berbuat maksiat dapat dosa. Faman amal mithqala dzarratin syarran Yang berbuat jelek, faman amal mithqala dzarratin khairan yarah, amal ya'mal mithqala dzarratin Yang berbuat baik dapat pahala dia akan dapatkan kelak hari kiamat. Yang berbuat buruk walau kecil juga akan dia dapatkan di hari kiamat. Jadi kita sebagai seorang Islam tidak sepatutnya menyombongkan diri apalagi sampai merasa dirinya suci. Sudah tidak berdosa. Bisa jadi kita baik dari satu sisi, saudara kita lebih baik dibanding kita di sisi lain. Dia berbuat dosa, kita berbuat dosa bisa jadi dosa yang kita lakukan lebih besar dibanding dosa saudara kita. Dia berbuat dosa tapi dia tidak sombong. Kita tidak berbuat dosa yang kasat mata tapi sombong dan itu dosa pertama kali yang terjadi di dunia ini. Dosanya iblis. Iblis dikatakan kafir sehingga diusir Allah Subhanahu wa taala, dilaknat Allah Subhanahu wa taala bukan karena berzina, Bukan karena membuka aurat, bukan karena minum khamer, tapi karena merasa dirinya lebih baik dibanding Adam. Sehingga dia mengatakan aas judul liman khalaq tahutina. Dalam ayat lain, dalam ayat lain Allah mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis merasa keheranan, ya Allah, pantaskah aku untuk sujud kepada dia? Dia itu kan ciptakan dari tanah. Aku lebih baik dibanding dia. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kesombongan. Ini penyakit. Hanya pandai menyodorkan cermin kepada saudaranya. Ini lo lihat, kamu tidak menutup aurat. Saya menutup aurat. Merasa bahwa kalau telah menutup aurat itu, jaminan surga. Selesai masalah. Tidak. Sebagaimana kalau yang tidak menutup aurat itu pasti tidak mungkin masuk surga. Ini juga salah. Jangan pandai memberi cermin kepada orang lain. Bercerminlah pada diri kita sendiri. Ya, saya memakai jilbab. Alhamdulillah, syukuri. Wah, kemarin juga banyak yang tidak pakai jilbab. Kenapa sekarang menyombongkan? Diri Allah SWT mengingatkan. Dalam Al-Quran, Kaza'lika kuntum yang qablu فَمَنَّ alaikum fatabayanu. Kemarin, kalian juga banyak yang seperti mereka maka jangan ceroboh, jangan mudah-mudah memfonis orang. Namun dahulilah dengan tabayun. Kenapa ya akhi, ya ukti, kenapa tidak pakai jilbab? Tidak boleh sama orang tua, tidak boleh sama sekolahan, diancam sama orang tua, diancam sama ini dan itu, dan banyak alasan. Dan itu satu masalah. Jangan dijadikan sebagai satu-satunya cermin. Amal soleh itu bukan hanya satu tapi banyak. Dosa itu bukan hanya satu, tapi banyak. Jangan pernah mencibirkan orang gara-gara dosa. Ya, yeah, orang Islam kok minum khamer. Suatu saat Anda akan minum khamer. Dalam satu riwayat dinyatakan, "Man 'ayyara akhahu bidambin ubtul yabi Atau dalam semana ini barang siapa yang mencibirkan saudaranya karena satu dosa, yang dia lakukan, maka lamnya yamut hatta yubtala bidzalikan Maka dengan izin Allah dia tidak akan meninggal dunia sampai dia melakukan perbuatan dosa yang sama. Dalam sebuah riwayat seperti itu. Jadi jangan pernah menyombongkan diri. Jangan pernah meremehkan saudara kita. Hormati dia. Sejelek apapun dia, dia adalah saudara kita seorang muslim innamal mu'minuna. Eh, kita nasihati kalau kita tahu saudara kita berbuat dosa, Wajib, wajib atas kita untuk apa? Mengingkari kemungkaran. Kalau kita tahu, ini muslimah cantik-cantik tidak pakai jilbab, itu dosa kita diam. Kita harus datangi, mengingkari. Mbak, kenapa tidak pakai jilbab? Sudahkah saudara mengingatkan dia? Mengingkari dia dengan tangan, dengan lisan. Nanti kalau saya ingatkan dia marah. Oh laki-laki kok takut sama perempuan? Dia tersinggung. Ya tidak apa-apa, dia tidak bawa pedang saja kok takut. Paling kan apa? Dimarahi. Marah takut. Tapi merasa suci. Nah ini penyakit yang harus kita waspadai. Baik, pertanyaan selanjutnya. Di zaman sekarang, safar tidak membutuhkan banyak energi karena mengendarai pesawat, kereta, bus dan yang lainnya. Lalu apakah musafir tersebut boleh membatalkan puasa? Boleh. Karena alasan dibolehkannya membatalkan puasa adalah karena safar. Siapa saja yang safar, dia boleh membatalkan puasa. In kuntum ala safarin. Pemakanan minkum awala safar dan barang siapa yang sakit atau dalam kondisi safar. Tapi bolehkah dia puasa? Boleh. Kalau dia mampu boleh. Namun kalau dia safar tidak mampu atau bahkan susah, paling kurang susah, bakal lemes sehingga tidak bisa beraktivitas dengan baik, maka yang utamanya adalah dengan membatalkan puasa. Allah Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minal birri asyamu safar." tidak termasuk kebajikan kalau kita itu memaksakan diri berpuasa ketika sedang bersabar. Kemudian ada satu perhatian yang ini sangat mendasar. Perilaku egois kembali muncul dalam pertanyaan ini. Saya kalau safar naik pesawat. Saya kalau safar naik kereta. Saya kalau safar naik kereta eksekutif, tidak capek. Saya kalau safar bawa tas ringan, saya kalau safar mengendarai kendaraan mewah, mobil bagus. Tidak bisa melihat, Terlalu banyak saudara kita sampai saat ini kalau safar mengendarai kendaraan hotel. Jangan menyombongkan diri Allah kuasa mencabut harta kekayaan kita. Allah biasa menjadi, bisa menjadikan kita miskin sehingga kita safar dengan kedua kaki kita tidak lagi punya ontel, apalagi pesawat. Pertanyaan ini adalah mencermin adanya sebuah penyakit hati. Sehingga dia hanya berpikir, saya sawat. Tidak capek kok saya sawat. Subhanallah. Waspada. Oh, Bertepatlah kepada Allah. Allah kuasa mencabut harta kekayaan. Dan Allah timpakan seperti di zaman para sahabat dahulu. Sehingga sahabat kalau tidak naik onta atau bahkan jalan kaki akan merasakan kalau itu kita akan jangan menanti, jangan menguji Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman. Allah bisa mencabut semuanya itu. Karena ini penyakit ya kawan. Ini penyakit kesombongan yang masih melata dalam diri kita yang hobinya hanya pandai melihat saya. Saya kalau sahabat tidak capek, kok bisa kamu mengatakan capek? Ada apa? Sudahkah semua orang sama dengan pesawat? Sudahkah semua orang sama dengan bus? Tidak. Dan akankah Anda selalu sama dengan pesawat? Juga tidak. Bisa jadi suatu saat Allah buktikan. Jadi syariat Islam ini bukan hanya untuk Anda. Bukan hanya untuk saya. Tapi untuk semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak untuk engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rasul kepada semua orang yang kaya, yang miskin, yang bisa naik pesawat dan yang mengendarai onta, yang orang kota dan safar tidak selalu harus melalui jalan. Banyak orang yang safar mendaki gunung dan turun gunung. Banyak orang yang safar harus menembus hutan. Sampai saat ini masih ada. Karena tolong kalau kita belajar agama, belajar menilai, belajar apa namanya menyikapi. Jangan kita itu bagaikan katak dalam tempurung. Hmm, saya tidak pernah kok. Selalu persepsinya kondisinya itu dinilai dengan apa yang ada pada dirinya di sekitar kita. Tidak boleh. Islam bukan hanya bukan hanya agama Anda seorang. Islam ini agama semua orang. Yang kaya miskin sama. Jadi sampai sampai saat ini saya yakin kita tahu betapa banyak orang yang kalau safar harus gendong berat. ranselnya banyak, bawaannya banyak, masih membawa anak kecil-kecil. Sampai saat ini saya punya tetangga dari Jember ke Kediri. atau mungkin tidak percaya. Dan itu setiap tahun dilakukan. Mudik dengan motor dia motornya sudah buntut silakan tanya tersyafik tetangganya tersyafik sekarang motornya sudah butut, anaknya tujuh, istrinya satu. Masih bawa tas, bagaimana bayangkan cara mengangkut delapan orang plus tasnya dengan satu motor. Jangan dibilang orang seperti ini enak safarnya, ringan. Membayangkan saja santun tidak bisa mau ditaruh di mana. Tapi itu tiap tahun bisa pulang balik Jember Kediri, Jember Kediri. Apakah orang seperti ini merasakan enak, tidak merasakan masyarakat, tidak capek, capek luar biasa. Membayangkan saja saya sudah gumek. Nah, untuk apalagi sampai melakukannya. Allah Ta'ala. <clears throat> Yes, yes. Siapa ya? Ini ada <clears throat> pertanyaan tadi seputar ibadah yang tahu itu jika yang dari pada tarawih hingga subuh saja ada kegiatan siang. Masuk kuat? sebelum saya jawab pertanyaan ini, maka barangkali kita ingin sedikit uh, eh, muzakarah saling mengingatkan subhanallah begitu rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur kepada kita taruhlah dalam satu tahun 360 hari di mana dalam satu tahun ini subhanallah kita banyak tersibukan baik badan maupun hati kita ya tersibukan dengan anak dengan istri dengan pekerjaan dan, dan, dan, sampai ya ketika sholat itu kita kadang masih sibuk Ya, tersibukkan dengan manusia, tersibukkan dengan dunia. Maka terkadang kita lupa kepada Allah, maka terkadang, terkadang kita maksiat kepada Allah. Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada kita satu syariat di mana kita diajak untuk khulwah bersama Allah. Sebelum nanti kita khulwah di alam barzah, tidak ada yang menemani kita kecuali amal sholat kita. Sebelum kita nanti khulwah, ma minkum min ahadin إلا, إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبين الله ترجمان yang baina wa baina Allah cuma tidak ada seorang pun dari antum semuanya kita saya dan seluruhnya illa sayukallimu rabbuhu kecuali akan diajak bicara akan di ya akan berkomunikasi dengan Allah pers perseorangan tidak ada penterjemahan kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka sama-sama Allah. Untuk ya supaya kita mempersiapkan diri. Nanti keluar di alam barzah. Ya keluar nanti bersama Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita ya satu berapa persen baik? 360 10 ini berapa persen? 0, persen. Hanya 10 hari saja. Satu syariat yang ya hikmahnya hukukul jismi fil masjid wa hukukul qalbi ma Allah azza wa jalla. Berhamba berdiam diri kita di rumah Allah, bertamu kepada Allah sepuluh hari dan berdiam diri di rumah Allah. Kemudian hukukul qalbi sebagaimana kata Imam Bukhari dalam Syarah Ma'ad. Kata beliau wasui al-i'tikaf dan disyariatkan i'tikaf alladhi maqsuduhu hukukul qalbi ma Allah azza wa jalla. Yang maksudnya adalah bersahajanya hati, tenangnya jiwa, khulwahnya Nabi sebelum jadi Nabi Rasul apa? Nabi dan Rasul kata Aisyah, maaf kata Nah, kata Aisyah, dia sering takhalus, Dia sering berdiam diri bersama Allah. Di gua terakhir dia mendapatkan ketika berdiam diri bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka semalam, Ya Rasulullah sallallahu كما كان في البخاري ومسلم عن ابو هريره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان الله اكبر kalimat كل رمضان Nabi SAW beriktikaf di setiap Ramadan. Sembilan kali ketika Ramadan Nabi beriktikaf. Di kuli Ramadan Nabi beriktikaf setiap Ramadan. Bahkan pada pada makan al-amr الذي كل فيه Bahkan ketika di tahun ya sepertinya isyarat-isyarat sudah menjelang wafatnya, yang beliau itikaf dua buah, ingin lebih mempersiapkan diri khulwa bersama Allah SWT Bahkan satu saat satu kali Ramadan ya beliau ada uzur karena ya sedikit ada uzur sehingga beliau tidak itikaf. Dia ganti di bulan Syawal. Artinya sebelum saya jawab ini boleh apa tidak dan sebagainya. Akhirnya kembalikan kepada diri kita. Ya, kita sudah sibuk dengan manusia, sibuk dengan dunia, hidup pikuk kehidupan yang terkadang tidak menyelamatkan kita, maka akhirnya subhanallah diprogramkan dan apa program diprogramkan hari terakhir kita bersahaja bersama Allah, kita bersendirian dengan Allah di rumah Allah beriktikaf yang jasmani kita full di sepuluh hari terakhir dan hati kita juga full bersama Allah dan kegiatan kita kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Masih yang Allah itu secara motivasi mereka itu barangkali sudah mulai di program lah cutinya gitu ya. Sudah mulai di program mungkin ya insya Allah sih ATM penuh sudah ya sudah bulan belum belum belum ah, belum penuh Ustaz ya sudah sudah bulan tambah dua puluh hari ya insya Allah penuh lah ATM nya sudah bisa lah insya Allah nah masih Rasulullah Nabi tidak pernah mendapatkan kita. Namun tentu saja, Alhamdulillah rahmat yang kedua. Itikaf ini bukan wajib, tidak wajib. Namun ingin sempurnakan, dia tidak tinggalkan. Dia tidak wajib, Alhamdulillah besar tidak wajib. Karena Allah tahu, ya manusia ini ya banyak alasan lah. <laughs> alasan mudik lah, ya alasan lagi. Kau bikin kue berkutat di dapur, ibu-ibu ya bikin kocok ya. Banyak alasan manusia tahu dan banyak kotornya ya juga banyak malasnya gitu ya. Maka alhamdulillah hukumnya tidak wajib itu sunnah. Aku lakukan masya Allah the best, ya wajib dan Nabi tidak pernah tinggalkan. Antum tidak lakukan, alhamdulillah juga tidak berdosa. Ya, oleh karena itu hukumnya wajib sunnah. Kemudian itikaf terbagi dua. Ya. Ada itikaf, katakanlah boleh istilah paket 10 hari. Ya, itikaf paket. Karena Nabi SAW ya'takifu fi kulli Ramadan aslatu ayyam. Nabi beritikaf di setiap Ramadan 10 hari. Paket. Dan itu ada aturan lainnya. Kapan masuk, kapan keluar, ada yang apa yang membatalkan dia. Bahkan kata Aisyah, ya as-sunnatu 'alal mu'takif sunnahnya bagi yang mutakib itu tidak menjenguk yang sakit, tidak mengantar jenazah, dan tidak keluar dari masjid betul-betul bersahaja isminya jasmaninya di bersahaja jasmaninya di masjid dan bersahaja hatinya bersama Allah Taala. Akhirnya Allah ya itu yang pertama. Yang kedua itikaf secara umum sekarang aja ini kita ini insya Allah kita niatkan etika di masjid karena tidak ada batas waktu di khilaf ulama. Yang sahih, antara datang ke masjid ini di rumah Allah, mengingat Allah, insya Allah etika sekarang sedang etika. Ya sedang sedang etika. Nah, namun juga tidak berlebihan. Ya, kita terus ingatkan istrinya, ingatkan suaminya keliling dari masjid ke masjid. Tidak benar Ya, oleh sebagian seorang, eh, sebagian dilakukan sebagian kamu sendiri kita terus dari masjid ke masjid. sampai sikapnya semuanya keluar negeri suara apa uh, keluar dan tinggalkan tidak benar masuk ke rumah Allah yang oleh karena itu disebut tantangan Ba'da tarawih an sampai subuh intikah Masya Allah itu masuk juga baik karena dari Nabi SAW karena kita ada kalau asr Nabi kalau sudah masuk setelah terakhir syadda mizara Allah Akbar syadda mizara itu diikatkan dikuatkan ikat pinggangnya eh kinaya antar kerjimah ya ini kinaya dari meninggalkan jiwa. Kemudian wa'aikat ahlahu dan dia telepon ya istrinya, api bangunkan istrinya, dan sekarang kita bisa telepon sebagainya. Maka subhanallah semua terakhir dan terakhir hikmah yang dahsyat Allah Allah Aziz Subhanallah. Seharusnya senantiasa kita berdoa dari sekarang. Ya Allah mudahkan aku bertemu dengan Lailatul Qadar. Yang kata lagi suha cari Cari fil asril awal setelah bahkan ada lagi fil mitri min al asril awakhir. Cari di diganjil-ganjilnya. Ya, maaf. Itu hikmah yang tentu saja di antara hikmahnya. Kemudian ada pertanyaan dari ibu kayaknya, tarawih di rumah gimana Ustaz? Ya, tidak bersama di masjid dan juga anak-anak sebagainya. Subhanallah. Ada hadis yang hari ini melewati Ramadan dan juga melewati Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Eh, Masjidil Haram. Hadis yang kata Nabi SAW, datang tamna'u iman Allah masjid Haram. Jangan kau larang wanita masukkan masjid. Jangan dilarang. Jadi kita mau taraweh, jangan dilarang. Kecuali tentu saja kalau dia ya, meremehkan tanggung jawabnya. Jangan dilarang, macam Tapi diarahkan sama Nabi wa buyutahunna khairul lahun rumahnya lebih baik ya hadis ini melewati Ramadan hadis ini juga melewati Masjidil Haram kadang saya ditanya atau kita ditanya sama ibu yang di umrah ya gimana Ustaz kami ini umrah ini Masjidil Haram apa Masjid Nabawi kita katakan anak nggak ada tuh sholat di Masjidil Haram sholat di Masjid Nabawi hotel tidak ada tapi di hotel lebih the best. Ya, Nabi katakan bahwasanya yang tadi uh, di, di rumahnya lebih baik. Nabi berkata di mana? Imma di Mekah atau di Madinah. Yang sholatnya seribu kali lipat, seratus ribu kali lipat. Maka sholat seorang akhwa di hotelnya, di rumahnya lebih bagus daripada harus ke Masjidil Haram dan Allah lebih luas, ustaz seratus ribu Ini mungkin. Apalagi setelah itibak sunnah. Yang kata Nabi khair. Berarti khair daripada Masjidil. Alam. Khair daripada Masjid Jabawi. Termasuk lagi. Oh, sekalian. Oh, tapi. Ketika kan kita dilarang. Tidak kita larang akhwat. Buat kita untuk Jabawi. Namun, kata Nabi 20 tahun. Dan rumahnya sekarang terbalik. Yang ramai ibu-ibunya. <laughs> Bapak-bapaknya satu sop meninggal satu sop innalillah. Ya, saya pernah kajian di ujung pulau sana. Lalu mukadimah kiainya. Kata kayak Ustaz di sini semalam banyak janda Ustaz. Dikira saya mau nawarin saya janda itu kan ada beda aja kan. Ternyata dia bingung masyarakatnya. Yang ke masjid itu wanita. Ya, jadi seakan-akan suami. Sementara suaminya nggak ada ikut masjid, takbir tidak ada ikut kecuali sendiri saja. Dan jadi karena dibalik wanitanya ramai, masya Allah. Coba pengajian yang ramai siapa? Ibu-ibu. Nah, nah ini memang sudah kita keadaan terkadang terbalik. Allah taala ya Rasulullah Sallallahu Enak masalah sekali. Tapi yang jelas kalau ditanya fakir miskin Allah mengatakan ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wahai manusia kalian semuanya fakir kalian tadi sudah saya jelasin yang fakir dan nggak punya kebutuhan primer dia nggak punya sandang pangan papan apa ada istilah baru anda dapat dari on and off apa itu tapi dapat ilmu baru iya. berarti. Kan? Kita seperti itu di depan Allah swt. wa taala. apa-apa Apa yang kita miliki? Semua milik Allah Jalla Jalaluhu. Maka kita ini masuk fakir. Tapi enggak enggak boleh menerima zakat Saya Baik, lihat ini menanggapi jawaban Ustaz Arifin anak benar-benar Masya Allah dia belum jelaskan masalah safar nih Rasulullah SAW mengatakan asfaru qit'atun minat adab Safar itu sebagian sepotong dari adab. Jadi ke teman sekarang yang naik pesawat, Allah Akbar. Anda merasakan safar naik pesawat itu teradab, belum berangkat udah teradab. Ini nanti timbangannya masuk nggak nih? Lihat sini ah. Nanti telat, itu sudah merasa teradab. Naik pesawat pun, masya Allah, orang semua sebagai tidur kita mah bengong gitu kan. Ini tidur semua nanti ada yang jemput nggak ini nanti taksinya kena berapa itu <laughs> itu masya Allah ya tapi yang jelas as baru qit'atun min ada mau naik pesawat mau jalan kaki cuma tentunya yang jalan kaki lebih terhadap ya. Allah Ustaz nih masya Allah for Ustaz Syafiq kalau bahasa Inggris mereka tengok oh. Ustaz, bila suami istri di bulan puasa terjadi perbedaan pendapat atau perang dingin. Anda ah, ingat perang dingin dulu di Soviet sama Amerika ini ternyata di bulan Ramadan terjadi perang dingin enggak? Dan saling salah menyalahkan dan egonya masing-masing apa porsinya batal atau berkurang. Masya Allah. Kalau sama istrinya tidak ribut, gimana sama tetangganya? Tapi yang jelas, tadi hadis yang disampaikan oleh Ustaz, محمد علي البدري حفظه الله تعالى إذا كان في يوم صوم أحدكم فلا ينفث ولا يفسد فإن سابه أحد أو قتله فليقل إني صائم إني صائم Kalau kalian itu lagi puasa, maka janganlah sampai jimat tadi, jangan mengatakan kata-kata yang benar, yang berbuat kefasikan. Suami-suami itu diperintahkan menyayangi istrinya, dan istri itu diperintahkan menghormati suami. Jadi kalau ada beda pendapat nih, istri sama suami. Suaminya mengatakan dia yang benar. Ah, ingat mah sama hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man taraka al-mira' ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah man taraka al-mira' wa in kana muhiqqan. Aku akan menjadikan sebuah rumah di pelatarannya surga itu bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Suaminya marah gitu. Ya, si salah. Itu tuh. Itu tambah panas kalau bilang yang benar ngalah lah. Nah, itu kan biasa ya. Minta maaf sama suaminya, ibu-ibu yang khususnya. Suami-suami juga, kalau istrinya lagi marah, wajar tuh. Biasanya dokter tadi ngomong kalau lagi puasa kadang kalah, subhanallah adalah perasaan-perasaan dan Nabi sudah mengatakan fa bahu ahad kalau ada yang menghina dia mencela dia udah tingkatan masya Allah atau kata atau diajak berantem ngomong apa anak lagi puasa coba nggak puasa <laughs> bukan seperti itu jadi insan di ngomong sama diri kita insan kau puasa kau itu harus jaga Jadi emosi kau lagi puasa Bukan ngomong sama mantap nanti lah dia habis terawih. Nah jadi kita memang harus menahan emosi kita. Ini suami istri, suami istri subhanallah. Ya. Allah itu mensyariatkan pernikahan dan menjadikan pasangan kita itu dari diri kita sendiri. Litaskunu ilaiha agar kalian sakinah tuh, agar tenang dan tenang. Jadi kalau suami yang marah, istri amin. Ya. Kalau itu yang mana suami? Ya astagfirullahaladzim. Minta maaf. Allah. Oh, ya Allah. Wahai manusia kalian semuanya. Fakir kalian. Jadi setelah sudah jelas nih. Yang fakir itu tidak punya kebutuhan kuliner dia. Ya. Tidak punya sandang, pangan, istilah baru yang On nah, tapi dapat yang baru. Kita seperti itu di depan Allah SWT. Ya, kenapa? Apa yang dengan ini? Semua ini Allah jadal-jadal. Lah. Maka kita ini masuk akhir. Tapi tidak. Tidak boleh lima zakat. Dan saya tidak ingin menanggapi jawaban Ustaz Arifin anak benar-benar. Masya Allah, dia jelas masalah sahabat. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, Astagfirullah, it'atul minal adha. Safar itu sebagian sepotong dari adab. Jadi katakan sekarang yang naik pesawat Allah Anda merasakan safar naik pesawat itu teradab, belum berangkat sudah teradab. Ini nanti timbangannya masuk, lihat ini, nanti telat, itu sudah merasa teradab. Naik pesawat pun, masya Allah, orang semua sebagai tidur kita pada ngomong gitu kan. Begini semua, nanti ada yang jemput nggak tuh taksinya kena berapa itu? Wah oh, itu, masya Allah. Jadi ya. jelas asal baru kehidupan yang ada mulai pesawat, mau jalan kaki, cuma tentunya jalan kaki lebih teraga. Ya Allah, Ustaz ni, masya Allah, saya Ustaz Syafiq. Ustaz Syafiq itu disebabkan agama. Ustaz, bila suami istri di bulan puasa terjadi perbedaan pendapat atau perang dingin Akhirnya perang ini dulu di Soviet sama Amerika ini ternyata dibuat remotor menjadi perang ini militer dan saling salah menyalahkan dan egonya masing-masing apa bosnya bersalah atau berkurang. Masya Allah. Kalau sama istrinya aja itu, gimana sama tetangganya? Tapi ya, tadi hadis yang disampaikan oleh Rasul Muhammad Ali bin Tidak Allah Taala, tidak في يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسد فإن سابه أحد أو قبله فليقل إني صائم إني صائم. Kalau kalian itu lagi puasa, maka jangan sampai jimat lagi jangan mengatakan kata-kata benar yang berbuat kefasikan suami-suami itu diperintahkan menyayangi istrinya dan istri itu diperintahkan menghormati suami suami suaminya mengatakan dia benar ah ingat mak sama hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam man taraka al-mira ana za'imun bi baytin fi ra'd al-jannah man taraka al-mira wa tajalla al-hayat aku akan menjadikan sebuah rumah di kawasan surga itu dan yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar suaminya marah gitu. ya si wasalah itu Itu tembak panas kalau bilang ya bener ngalah enggak. Ini biasa Minta maaf sama suaminya, ibu yang khususnya suami-suami juga kalau istrinya lagi marah wajar tuh Biasanya dokter tadi ngomong kalau lagi puasa pada malam subhanallah ada merasa merasa dan nanti sudah mengatakan tak bisa tahan kalau ada yang menghina dia mencela dia bukan berpindahkan masya Allah kata aku dia berantem Walau mata. Ada lagi puasa. Dia bukan puasa. bukan seperti itu. Di sini saya. Di. Kenapa kamu jadi kita? Ibu saya. Kau puasa. Kau tahu siapa. Jadi emosi. Kau di puasa. Bukan kamu puasa. Dia nantang. Kan dia. Habis itu alam. Nah, jadi kita memang harus menekan emosi. Ini suami istri. Suami istri. Suami istri. Suami istri. Allah itu mensyariatkan pernikahan dan memberikan pasangan kita itu dari diri kita sendiri kita sepuluh ilaih agar hanya sakinah itu agar tenang dan tenang jadi kalau suami yang marah istri amin ya. kalau istri yang marah suami ya astagfirullah minta maaf maaf selesai urusan tidak perlu ribut tidak perlu ribut Biasanya gimana sih? Batal atau lama bisa kurang pahalanya kalau kita lakukan hal miskin yang bermanfaat. Bagus kan? Di mana orang yang sudah nyunnah masih aja dendam dan masih marah-marah, marah sama istri, marah sama anak-anaknya. Dosa kan suami itu. Ini kayaknya sesuatu apa tapi jelas nasihat Rasulullah SAW bulan puasa bulan sabar berlatih sabar ketika sahabat datang tuh minta nasihat ya Rasulullah apa sih Rasul kasih aku nasihat apa kata Nabi sabar kok jangan marah minta lagi lagi dan salah satu ciri penghuni surga itu alladzina yunfiquna fis samaa'i wal ardi wal kaafirina al-ghayb wal 'aafina 'anil nas wa qawluhu muslim penghuni surga itu menahan hawa nafsu menahan emosinya walaupun dia bisa tapi dia tahan emosinya dan ingat bapak-bapak yang namanya istri sampai kapanpun dia seperti itu Kata nanti istri itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Min Kalau kau tidak jadi kata mereka. Kau mau luruskan maka. Wallahu a'lam bishawab. Banyak orang. dua. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Sakri dan dan Hadirin rahimahullah Sungguh sangat betah kita berada di majelis ini Bersama para asatis kita mendengarkan nasihat sehat mereka, tua-tua mereka juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita. Namun kepada Allah waktu dua yang akan disenangkan kita, walaupun begitu banyak pertanyaan yang belum terbahas di kesempatan pagi sampai siang hari ini. Namun sebagai penutup kami persilahkan kepada Ustaz Dr. Muhammad Arifin dari LCMA Allah untuk memberikan nasihat terakhir kepada kita dan sekaligus menutup diskusi panel kita ngobrol secara positif. Kalian pada Jazakumullah khairan sedikit menanggapi apa yang dikatakan Mas Syarif tadi. Istri itu ya seperti itu, bukan seperti ini. Kalau punya istri seperti ini, celaka. Maksudnya, istri itu harus seperti itu, bukan seperti ini. Kalau sampai suami istrimu itu memang seperti ini jangan ya, jangan pernah bilang memang istriku itu seperti itu memang adanya cuma itu tidak ada yang istri seperti ini kalau istri seperti ini celaka baik itu sekedar intermezzo sebagai penutup Kota Ibrahim Ramadan Selamat lagi akan adakah jaminan bagi kita untuk bisa mendapatkan ini? Tidak ada wa dari nafsu mata dan ghada wa ma tadri nafsu untuk Tidak ada yang tahu apa yang kita akan peroleh esok hari dan tidak ada yang tahu di manakah setiap jiwa itu akan menghembuskan atas terakhir. Karena itulah khabar iman, rojak khauf, kita mengharap optimis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih mendapatkan kesempatan untuk bermunajat untuk bertakar kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini dan misalnya sama kita khawatir kita khawatir jangan Ramadan itu hanya ada dalam kenangan dan tidak pernah lagi kita berkesempatan untuk mendapatkannya karena optimalkan waktu yang ada. Jangan pernah mengatakan nanti Ramadan saya akan beribadah saat ini juga. Karena belum tentu ada berkesempatan untuk mendapatkan Ramadan. Apa yang kita lakukan ini bukan dalam rangka untuk belum Ramadan masih ada dua pekan atau lebih atau kurang, tapi saat ini juga beribadah. Tingkatkan ibadah kita. Ingat kita beribadah bukan karena Ramadan, Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan ialah Allah yang kita ibadahi hari ini. Surga yang kita harapkan dengan beribadah di bulan Ramadan itulah surga yang kita harapkan dengan kita beribadah hari ini. Neraka yang kita takutkan dengan kita berpuasa meninggalkan syahwat makan dan minum di bulan Ramadan itulah neraka yang akan kita bunyi kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah pada hari ini. Selanjutnya, sebagai tausiah terakhir ikhwan iman Ramadan momentum Ramadan juga merupakan cermin cermin dari kepribadian kita siapa kita belajarlah untuk mengetahui mengenali mempelajari memahami siapa diri kita rahimallahu ra'an arafa qadra nafsah kata orang Arab Semoga Allah SWT pastilah Allah SWT itu akan merahmati orang yang tahu diri. Jangan hanya pandai, iya tuh tetangga saya banyak pertanyaan yang berada seperti itu. Saya punya teman, saya punya tetangga, saya punya saudara. Subhanallah, kamu bagaimana? Kita lebih peduli dengan urusan orang, lebih peduli dengan apa yang dilakukan di alam oleh orang, sedangkan kita kita selalu merasa jauh kita selalu merasa jadi penonton, oh saya tidak demikian. Paling menyakitkan. Ketika kita dikatakan, kita kira ya akhi. Apa dosa saya? Kalau bilang banyak dosamu, kita semakin naik kita. Padahal memang benar kita itu banyak dosa. Kulubani ada khata. Setiap manusia itu banyak berbuat dosa. Bukan sekedar khata. Bukan sekedar pernah berbuat dosa, namun khata terus menerus dan dalam banyak kesempatan berbuat dosa. Makanya untuk ini saya mengajak diri saya sendiri untuk sekalian untuk lebih pandai introspeksi diri, lebih pandai mawas diri, bukan pandai menjadi hakim dan kopi yang kopinya melihat, menilai, menghakimi, memutuskan, kemudian mengklaim, memfonis dan menentukan. Itu orang yang terpercaya, sibuk dengan urusan orang lain, sibuk dengan perilaku orang lain, namun tidak pernah, tidak pernah mau bercermin tentang dirinya sendiri Allah Ta'ala anak Namun Jazakallah khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Al-Kimbati Rasulullah yang telah memberikan nasihat untuk bagi kita di pertemuan pagi sampai dengan siang ini. Dan sebelum kita tutup pertemuan ini kembali kami ingatkan Alhamdulillah kita telah diperkenankan untuk mengisi tempat yang mulia ini, masjid yang mulia ini yang beberapa kemudahan diberikan kepada kita di antaranya membolehkan membawa makanan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika nanti kita selesaikan acara ini, kita harapkan kita sama-sama membantu kembali kebersihan tempat ini. Apa yang ada di depan mata kita silahkan diambil kalau perlu masih dulu ke dalam satu celana atau baju kita sehingga tempat ini selalu sama lebih bersih dari sebelumnya. Baik saya mungkin saat jazakumullah khairan atas kehadiran para aktivis kita yang telah memberikan nasihat dan juga ketua-ketuanya yang berharga. Mohon maaf sekali lagi dengan pertanyaan yang begitu banyak yang belum terbahas di kesempatan sekarang ini. Insya Allah kita masih bisa mengisi hati kita dengan menuntut ilmu kepada para aktivis kita yang ada di depan maupun para aktivis kita yang juga kita bisa tuntut ilmunya dan tidak lupa juga kepada Syekh Ali Hafizullah yang telah hadir juga di Indonesia juga kita bisa beri kita sebut dalam bahasa Inggris Dulu warahmatullahi wabarakatuh